Ada istilah di negeri kita dan itu sebenarnya di negeri Arab pun sama istilahnya. Apa itu? Air mata buaya. Tahu kenapa sampai ada muncul istilah air mata buaya? Disebutkan bahwa buaya itu, ya, coba dipelajari dalam ilmu kehewanan ya. Buaya kalau sedang mau memangsa, ya, mau menerkam ini yang diincar, itu keluar air mata. Karena hawa nafsunya dia. uh, sudah itu keluar. Ada orang mengira kesian ya nangis. Bukan nangis, nunggu kamu mendekat. Nah, itu diterkam kamu. Nah. Kemudian muncul istilah apa? dumu timsah. Air mata buaya.